Alhamdulillah Kita telah sama-sama mendengar apa yang telah disampaikan Oleh guru kita Al-Habib Ali bin Hussein Al-Hamid Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua dan keluarga kita di dunia dan akhirat Khususnya beliau ini Mungkin belum sampai seminggu baru datang dari Tarim, dari Hadramaut berkumpul dengan para aulia, para solihin dalam ziarah Nabi Lahud bersama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Semoga keberkahan yang beliau bawa ini akan dibagi di majelis yang mulia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Dalam majelis yang mulia ini pula kita sama-sama berkumpul memperingati satu Muharram tahun baru Islam hingga mengingatkan kepada kita peristiwa mulia, peristiwa agung yang berkaitan dengan junjungan Nabi Muhammad yaitu hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju kota Madinah. Saking agungnya peristiwa itu hingga para sahabat mereka bersepakat dijadikan awal tahun untuk umat Islam. Tiada lain melalui hijrah Nabi Muhammad tersebutlah Allah menampakkan kejayaan umat Islam. Allah menampakkan risalah kenabawiyah, risalah Nabi besar Muhammad. Yang dengannya sampai saat ini kita merasakan nikmatnya Islam, nikmat tauhid, nikmat akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kita saling cinta karena Allah kita saling menghargai saling membelas kasihi karena Allah subhanahu wa ta'ala tiada lain semua yang kita dapat adalah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam akan tetapi para hadirin hijrah Nabi tidaklah semudah apa yang kita bayangkan ngambil mobil membawa tas berangkat berhijrah seperti kita berangkat umroh. Tapi penuh dengan perjuangan bahkan nyawa pun menjadi taruhannya. Tidak sedikit sahabat yang dipisahkan dari anaknya, dipisahkan dari istrinya, dipisahkan dari suaminya. Mereka hanyalah ingin untuk mentaati perintah Nabi yang itu perintah dari Allah demi berhijrah dari kota yang tercinta Makkah menuju kota yang belum pernah dilihatnya, yang pasti asing di sana yaitu Madinah. Akan tetapi inilah perjuangan. Inilah jihad fi sabilillah. Inilah rasa kecintaan para sahabat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara mereka yang sebab hijrahnya adalah beratnya berpisah dengan Nabi Muhammad. Semestinya Rasul menginginkan hijrah itu mungkin berapa orang, berapa orang, tapi sebagian di antara mereka enggak. Kalau Nabi hijrah, saya hijrah. Enggak akan nikmat hidup di Mekah kalau kita berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah, tapi sayangnya Nabi Muhammad enggak bisa langsung hijrah. Kenapa? Karena beliau sang Al-Amin, sang nabi yang mengemban amanah. Beliau sangat dipercaya oleh umat. Beliau sangat dipercaya oleh orang-orang kafir bahkan untuk menyimpan apa yang mereka miliki daripada benda-benda berharga ataupun segala-galanya. Maka Rasul Wasallam, Nabi yang digelari Al-Amin bahkan yang menggelari pun orang kafir. Itu lihat akhlak Nabi Muhammad. Lagi-lagi Rasulullah berdakwah dengan akhlaknya. Orang kafir menggelari beliau amin. Sangat amanat, gak pernah khianat, gak pernah bohong. Hingga mereka orang kafir kalau mau menitipkan amanatnya sama Rasulullah. Gak mau masuk agama Nabi, tapi gak akan satu pun di antara mereka mengingkari amanah Nabi. Kejujuran Nabi. Hingga akhirnya Para sahabat berangkat dulu. Udah berangkat. Saya akan berangkat setelah kalian berangkat dan saya meminta Ali bin Abi Thalib untuk tetap berada di Mekah memberikan amanat-amanat yang belum saya berikan. Tapi masalahnya Rasulullah saat itu mau dibunuh. Mereka orang-orang Arab Quraisy ketika itu membagi-bagi para pemuda. Pemuda dari suku ini, pemuda dari suku ini dikumpulin satu persatu agar nanti kalau membunuh Nabi kena denda dendanya bareng-bareng. Kalau satu berat, kalau satu bahkan mungkin ada permusuhan atau peperangan. Tapi kalau setiap gabilah mereka nggak akan bisa perang. Contoh, kalau orang Singosari mau tawuran, mungkin sama orang Mergosono, nih ditawur langsung diserbu Mergosono tapi sing repot oh, mergosono, ya wong comboran. Ki kidul pasar, sing ditawur ndilak bingung wong Singosari. Kalau mau berantem sama siapa? Wong ada orang Gosono, ada orang-orang dari kidul pasar, nggak bisa. Seperti itu yang dilakukan mereka. Para pemudanya diambil satu-satu untuk membunuh Nabi. Kemudian mereka selalu mengintai rumah Nabi. Di saat itulah Sayyidina Ali yang diberi amanah. Beliau mengatakan, Ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi ruhku tebusan untukmu ya Rasulullah. Kalau mereka membunuhmu, bunuh aku. Nyawa siap jadi taruhan. Inilah keluarga Nabi Muhammad. Keluarga Nabi berani berkorban. Nyawa pun berkor dikorbankan untuk Nabi Muhammad. Untuk dakwah Rasulullah. Kata Rasulullah, ya udah, tidurlah kau di tempat aku tidur. Beliau selimutan di tempat Rasulullah tidur. Hingga diintai oleh orang kafir, Rasulullah belum pergi Ketika Rasulullah mau keluar, subhanallah para pemuda yang tadinya sudah siap siaga untuk membunuh Nabi Muhammad, subhanallah turun firman Allah summum bukmum umyum fahum la yubsirun. Mereka kayak buta, kayak tuli, kayak semua tidur. Rasulullah keluar bebas, aman. Kekuatan mereka kecil dibanding kekuatan Allah. Rasul ingin membuktikan kekuatan kecil mereka. Rasul mengambil yang namanya debu atau tanah diletakkan di atas kepala mereka satu-satu. Rasul keluar. Setelah Nabi keluar dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq menubu, menuju Jabal Nur. Sembunyi di sana. Mereka bangkit, mereka bangun, mereka langsung sadar, serbu. Nabi mau diserbu ketika dilihat di dalamnya ada seseorang yang berselimut ketika mau dibunuh dibuka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mereka mengatakan fa innahu Ali ini bukan Nabi itu Ali cepat kita kejar di mana Nabi Muhammad Rasul dikejar mereka nggak tahu kemana arah Rasulullah akhirnya mereka menyewa seseorang yang ahli mengetahui bekas orang jalan ini namanya ilmu tatabu il athar ini ilmu nggak ada zaman sekarang belum mampu untuk seperti itu Saking hebatnya, jejak kaki setahun yang lalu bisa tahu. Nih, mungkin ditanya, sing lunggu di kini tahu bikinannya sopo Ngerti. Ndelok anget uniknya oh, Habib Jamal untuk lemu nih. nih. Mereka bisa tahu saking pandainya, bahkan saking alimnya di batu pun mereka tahu. Di tanah niku lak ketok nih. Niki mboten, sampai di batu tahu saking pandainya disewa sing nomor siji kelas kakap untuk mengetahui bekas orang jalan. Ayo, Rasul SAW ketika itu berjalan sama Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sesampai di Jabal Nur ada suatu gua namanya Ghar Thaur. Karena memang dua gua tersebut seperti kepalanya sapi, maka disebut dengan gua sapi. Ketika Rasul mau masuk oleh Sayyidina Abu Bakar ditahan. Nanti dulu Rasulullah Sebelum panjenengan masuk, saya dulu mau masuk. Beliau masuk ke gua-gua tersebut dilihat banyak lubang-lubang. Sayyidina Abu Bakar takut ada binatang kala jengking ataupun ular. Maka beliau menutup semua lubang-lubang tersebut dengan bajunya. Serbahannya disuwek, tutup no, ditutup semua sampai habis bajunya masih ada satu lubang. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya sudah, lubang satu aku tutup dengan kakiku. Kemudian Rasul dipersilahkan masuk. Kanjeng Nabi, monggo. Aman, Rasul masuk. Ketika Rasul masuk, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun duduk di situ sambil mengamankan dirinya. Mereka menyerbu. Lihat, pasti arahnya ke sini. Sampai di gua tersebut, kata orang yang ahli mengetahui jejak kaki berkata, Muhammad di gua ini. Kalau tidak diangkat ke langit atau ditelan bumi, nek ngidul ngulon wis gak mungkin. Hanya satu kemungkinan, apa? Masuk gua ini. Nggak mungkin lagi lainnya. Kata mereka, ya udah kita masuk. Ketika yang namanya pedang mau dihunus, Sayyidina Abu Bakar mulai takut. Ngeredek, pucat. Ditanya oleh Rasulullah, Ma'bi kaya ya Abu Bakar? Kenapa? Kenapa kau takut?" gagal ya Rasulullah Sayyidina Abu Bakar bukan penakut takut dibunuh tapi beliau berkata ya Rasulullah in ahlaktu ana fakot ahlaka Abu Guhafa. nek sing mati kula sing sedo kula Kanjeng Nabi sing mati Abu Guhafa Abu Bakar tok mati wa in ahlakta anta fakot til ummah apa nek panjenengan sing sedo Kanjeng Nabi umat binasa id qala li sahibihi la tanzan innallaha ma'ana. Kanjeng Nabi jawab, jangan sedih, jangan takut. Allah bersama kita. Kemudian ketika itu subhanallah, hunusan pedang sudah disiapkan, mau masuk dilihat ada laba-laba. Sarangnya tertutup, tidak ada bekas orang masuk dan di situ ada sarang burung merpati yang tidak terusik sama sekali. Dilihat nggak mungkin. Kon kudu belajar mana kon? Jarine ahli ngerti jejak kaki. Buktinya, lo nggak mungkin ilmu saya sampai di situ, berarti ilmumu salah. Nggak mungkin kanjeng Nabi masuk ke sini. Ini lihat, dia, dia bingung, iya yo. Iya. Ilmu ini mentok, ya sudah. Kemudian dia balik, balik. Sayyidina Abu Bakar sudah bilang, kami akan sembunyi kata saya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Zubair dan Sayyidatuna Asma. Sayyidina Asma itu anak Sayyidina Abu Bakar. Di gua Thawr di Jabal Nur Kemudian subhanallah Kanjeng Nabi setelah mereka keluar tenang. Rasulullah tidur di paha Kanjeng di paha Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Coba bayangkan dekatnya Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar. Sampai beliau minta untuk duduk di paha Sayyidina Abu Bakar. Nih. Nek umpam ini wonten tiang niku sing gak seneng mbek Sayyidina Abu Bakar, ketokne pahane niku. Nih. Nopo paham itu tahu tah wong alim lho gak tahu turu ndek kono lha niki sayyidul wujud nabi yang paling dicintai oleh Allah kepalanya yang suci diletakkan di bahasa Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar ketika itu sudah menutup semua lubang hanya dibiarkan satu kakinya hanya tinggal satu lubang ditutup dengan kakinya yang satu itu Ketika ditutup dengan kakinya yang satu tersebut, subhanallah lobang semuanya justru aman. Tapi yang di kakinya itu letaknya ular. Saat Rasulullah tidur, mulai ulon nih, Dipatok cokot ulo, tok. Mm. Sayyidina Abu Bakar, waduh. Nek kula kaget, Kanjeng Nabi bakal bangun. Dia tahan. Sayyidina Abu Bakar ngegem awake, nahan dipatok sampai lebih dari 12 kali patokan. Tok, terus, tok. Nangis sampai selalu Abu gak nggak kuat niku nangis. Ketika nangis air mata tersebut menetes sampai di pipi Rasulullah. Maka dibuka mata Rasulullah dan tanya, "Ada apa Abu Bakar? Kenapa kau menangis?" Dia katakan dia ya Rasulullah, "Aku dipatok ular." Rasulullah pun senyum kemudian dia angkat kaki beliau dan diberi ludah Rasulullah saat itu pun sembuh dengan waktu yang sangat singkat kata ulama sak mestine ulo niki gak kepengin nyokot Sayyidina Abu Bakar niki gak kepengin cuman gregeten ulo ini, niki pun kesempatan kula niki tempat rumah saya didatangi Rasulullah kepengin mandeng kanjeng Nabi ditutupi Sayyidina Abu Bakar tetap Maka ular tersebut matok, "Eh Abu Bakar, ngalio sekilmu, ayo ngalio." Terus dia memaksa, memaksa ketika ditarik Rasulullah, ular tersebut gak marah. Ular tersebut gak gigit Rasulullah. Wes dibuka ambesin Abu Bakar. Lah, ini aku pun mandeng Kanjeng Nabi. Maka ulama mengatakan ini lo kepingin mandeng Kanjeng Nabi Muhammad. Nah ini umatnya gak kepingin mandeng Kanjeng Nabi Muhammad dikebangetan niku. Ular kepingin memuliakan matanya bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu selesai. Nunggu Rasulullah masa untuk aman mau berangkat hijrah. Sayyidatuna Asma datang memberi bekal makanan. Setiap hari. Niki sing nate umroh tahu mandeng Jabal Nur. Jabal Nur niku nggih berangkat tok niku naik ke gunung itu satu jam. Pernah suatu saat guru kula Habib Umar membawa para pemuda. Ayo napak tilas perjalanan Kanjeng Nabi ke Jabal Nur. Monggo ayo berangkat. gowo panganan, gowo Pepsi, gowo sembarang kali ini Pak. gowo jeruk, gowo sirup, gowo jus, sembarang kali besok ayo berangkat. Sampai pertengahan Jabal Nur nyosop kabeh. Terus kak kuat, ada. Kata beliau Habib Umar, kak kuat, ya wis lunggu sik ngombe-ngombe setelah itu terus no berangkat berangkat lagi sampai di sana baca-baca doa selesai Habib Umar berkata kesel seneng nama buatan kesel apa seneng seneng tapi bib nih niki awal wa akhir pertama dan terakhir wis gak maning kapan-kapan tengok ngisor ngirim Fatihah e cukup nih sak jam nih gue Pak perjalanannya Habib Ali nih sing sering umroh jenengan tanglet Jabal Nur sak piro Kulo niku mboten nate munggah niku ya Allah dukure pucuk niku kayak gunung niki Sayyidatuna Asma kata Rasul kata Habib Umar eh para pemuda kalian kecintaan kalian kepada Nabi tidak ada sedikit pun dibanding Sayyidatuna Asma cinta kepada Nabi dan ayahnya Sayyidatuna Asma tiap hari datang ke sini membawa bekal makanan untuk ayahnya dan Nabi Muhammad. Dan ketahuilah ketika Asma melakukan hal tersebut, dalam waktu dalam masa beliau hamil 9 bulan makanya diriwayatkan nanti beliau itu melahirkan di tengah-tengah hijrah hamil 9 bulan naik gunung sak jam cuman hanya ingin memberi makanan untuk nabi kekasihnya nabi Muhammad beliau naik tiap hari sampai saatnya hijrah berangkatlah mereka semua akhirnya bertemu panjang lebar ketemu dengan para sahabat sampailah di masjid Kubah. Di tengah-tengah mujroh tersebut lahirlah anak Sayyidina Asma yang disebut atau diberi nama oleh Rasulullah bernama Abdullah bin Zubair. Sayyidina Abdullah ketika lahir Sayyidina Asma mengatakan belum jangan nyusu jangan apa bawa dulu ke Rasulullah. Dibawa ke Rasulullah kata Rasulullah nggak banyak ngomong langsung diambil ludahnya Rasulullah diletakkan di ludahnya Sayyidina Abdullah. Beri nama Abdullah dan awal sesuatu yang masuk ke lisan Sayyidina Abdullah adalah ludah sucinya Nabi Muhammad. Makanya Sayyidina Abdullah gak tahu goro. Berani apapun tantangannya yang penting jujur hingga beliau akhirnya mati di jalan Allah. Setelah itu sampai di Kuba masuklah Rasulullah ke kota Madinah. Masya Allah disambut di Madinah Rasulullah. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' yang baru saja kita lantunkan bersama ketika kita bangun mengingat kedatangan Nabi Muhammad. Kemenangan Nabi Muhammad, keberhasilan Nabi Muhammad hingga hijrah sampai ke kota Madinah. Ansor me menyambut dengan sambutan yang hangat. Orang-orang Yahudi yang semestinya pertama berkata, "Lapo wong-wong Ansor niku nyambut Muhammad, kaya opo sih Muhammad?" Tapi ketika memandang wajah Nabi Muhammad, mereka berkata, Wallahi annahu laysa biwajhin kadzab. Ketika melihat wajah Nabi, mereka berkata, nggak mungkin wajah orang ini adalah pendusta. Pasti mereka mem beliau membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sana mulai rebutan nih Ansor. Rebutan. Padha mbek wong Singosari te salaman mbek habake rebutan iki nggih. Iki nggih ngoten kepingin salaman, kepingin untuk Kanjeng Nabi makan atau singgah di rumahnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bingung ya apa iki? Sing iki njaluk Rasulullah, tenggeriya kula Kanjeng Nabi, tenggeriya kula Kanjeng Nabi, kula Kanjeng Nabi pinta. Gimana ini? Tapi jenenge Nabi niku fatona. Bedane lek Nabi kali kanjenengan. Nek Habib Jamal gini, pindah-pindah siji-siji nggih. Sebelum mangan dek gini, marono rono. Ping 17 dina mangan ya sanggup dek gula niki nggih. Kanjeng Nabi fatona. Kalau masuk ke rumah ini bahaya. Mereka akan lo Kanjeng Nabi kok gak adil. Kemudian Rasulullah mengatakan gak usah repot-repot. Ini onta biar jalan, milih tempat mana yang saya singgah. Ayo tengamuk aku. Lu kupen iku Kemudian mereka mengatakan, "Muh, hakam hakim yang sangat adil Rasulullah Kalau Ana sing protes, ate protes yang unta lapo. Nih, eh, Kemudian ya wis berangkat, berangkat. Jalan unta niku. Kabeh ndonga mandeka unta, mandeka. Lewat dah kon iki unta kacangan. Nih. Mau aku terus sampai berhenti singgah di rumah Abi Ayub Al Ansori berhenti disuruh takbir Allah Akbar seweneng girang. Abi Ayub ketekan kiai girang. Nek sampean ketekan Kiai, aduh teko mana kiai kira. Mbele wedhus bayaran setengah mati niki Habib kita teko mana ini Girang niki Abi Ayub, alhamdulillah rumah saya menjadi rumah awal disinggahi Rasulullah. Girang sing Abi Ayub. Kata ulama, kata para habaib, apa rahasia onta itu berhenti di tempat Abi Ayub? apa o, oh, kok gak di metro 103 dengan Habib Jamal gitu. o oh, gak di omai sing liane, banyak ulama besar, banyak orang ansor yang hebat. Subhanallah kata ulama, iya. Karena ketika bangun rumah Abi Ayub niku niat nawaitu bangun omah niki sebagai persinggahan Nabi akhir zaman. Maka niki niat niki kuat. Power niki kuat. Innamal a'malu bin an-niyah matiyah. Niat itu tunggangan, paling senjata paling kuat niat. Kalau kita sudah niat sesuatu, faida azam tafatawakal Allah. Niat itu akan didengar oleh Allah, pasti kau akan raih. Orang lainnya nggak ada yang niatnya seperti itu. Abi Ayub niatnya, ya Allah, kepengen omahku niki. Griya kula niki singgahane Nabi akhir zaman. Didengar oleh Allah, niat itu pun diwujudkan dengan akhirnya Nabi pun bersinggah di sana. Masya Allah. Lah kanjeng Nabi sekarang awal permulaan mau dakwah kudu damai sih Gak iso ngati dakwah rono tapi nek jerone tukaran. Ansor Muhajirin di Uhuah, Ansor sendiri di Uhuah. Sebab di Ansor itu ada dua suku besar namanya Aus sampai Khazraj. Kue kiran tok mulai biyen, Jawa Timur bonek sampai Arema. Regek tok mulai biyen. Niki opo? memang bonek mbek Arema itu ditekan ditekakno Kanjeng Nabi baru damai Aus khazrat didamaikan, selesai. Ansor Muhajirin didamaikan. Masya Allah sing damai no Kanjeng Nabi. Pilih satu di antara kalian saudara yang kalian ingini. Ayo milio, Milih. Satu dipilih, dua Masya Allah rangkulan satu dengan yang lain. Setelah dipilih, yang punya rumah dua, satu dikasihkan orang muhajirin. Aku dua malu rugawan gitu. Aku dua sapi loro pak siji. Bahkan, sing dua bujo loro. Dikekno siji tapi pasti bojo tua sing dikekno ya kira kira sing nom. Niku wong ngosari niku beling memang nih. Eh. Sampai sebegitunya mereka cinta satu dengan yang lainnya. Wah, yang punya sawah dibagi dua. Sampailah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu membangun rumah beliau dan Masjidil Haram. Kemudian yang kedua Rasulullah memberi nama Yathrib dirubah menjadi Taibah dan Madinah sik jenenge kelek iki. Makane tukaran terus Yathrib niku artinya mencaci, rubah menjadi Madinah Munawwarah, hmm, kota yang bersinar. Mulailah Rasul sallallahu alaihi wasallam menerpa, memberi tazkiyah, memberi ilmu kepada para sahabatnya, mempererat ukhuwah di antara mereka sampai ketika itu Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk para orang-orang kafir Quraisy yang lagi bawa dagangan dipimpin Abi Sofyan lewat Madinah disuruh berhentikan diambil kenapa? ya sama, mereka juga selalu mengambil hartanya umat Islam akhirnya mereka Abu Sofyan memberikan kabar Abu Jahal gak terima wah ya wis perang lek ngono perang akhirnya subhanallah Abu Sofyan ini mengatakan kalau gitu kita lewat jalan lain lewat jalan lain aman gak situ perang dikasih kabar Abu Jahal nih Gak sido, nopo sudah dapat jalan yang aman. Muhammad dan para sahabatnya gak bisa menggapai kita. Kata beliau, oh gak iso. Maju terus pantang mundur. Loh, gak bisa. Tetap saya perang. Loh, aman, gak usah tetap. Ayo, Bismillah, berangkat perang. Panjang Nabi tanya dulu. Ada namanya ilmu lagi yang kedua ilmu menghitung jumlah jamaah telok ini telung atus telulas Persis gak kurang gak nambah. Kemudian yang dari Rasulullah juga gitu. Sangat seket. Kumpul lho. Kayak majelis niki. lu Lho kok iso jajanin tek rongewu man. Iya. Berarti kula nggih mboten kalah nggih. Dihitung 313, yang situ 950 bismillah perangkat. Perang. Nabi ketika itu nggak punya senjata yang mutakhir, pedang borolas bu 14. Orang 313 juga nggak kabeh, kabeh nggak pedang. Jarane mek papat, untuk menem. Persiapan yang sangat minim mereka puluhan bahkan ratusan kudanya, ratusan ontanya, semua bawa yang namanya senjata. Tapi mereka punya kekuatan yang agung yaitu Allah. Li'la kalimatillah peperangan pun terjadi alhamdulillah menang terbunuh banyak daripada orang-orang kafir ketika itu hingga akhirnya mereka pun tahu tentang kekuatan Islam tapi mereka nggak terima perang maneh di mana Uhud setelah itu ada beberapa peperangan syariah kemudian baru Uhud peperangan yang kedua coba lihat perang yang kedua ini Rasulullah ahli strategi perang ini di Gunung Uhud eh para pasukan panah ada 70 orang kalian di gunung walaupun sudah menang jangan turun kita mau perang menang jangan turun kalian tetap di sini jangan sibuk dengan ghanimah rampasan perang mereka berkata siap ya Rasulullah perang terjadi Khalid bin Walid ketika itu belum masuk Islam juga ahli strategi perang Khalid bin Walid mau cari salah yang lain dilihat pinter Nabi Muhammad gunung itu ditutup Makanya kita nggak bisa lewat belakang. Yowis. Ya Jumlah ketika itu sudah mulai nambah. Di perang Badar nggak punya apa-apa. Justru pedang-pedangnya didapat dari perang Uhud. Kendaraan dari perang dari perang apa? Dari perang Badar. Semuanya ghanimah harta rampasan perang di perang Badar. Jumlah mereka semakin banyak. Senjata mereka semakin mutakhir Mulai, kalau tadi 313 sampai 900, ini jumlah mereka semakin bertambah dan ini bertambah. Enggak lagi 3 banding 1, 2 banding 1. Kekuatan sudah hampir seimbang. Ke, apa namanya, senjata hampir seimbang. Ketika peperangan terjadi, subhanallah. Dipukul mundur orang-orang kafir. 70 orang di atas tadi kayak, oh menang. Rek, duit kabeh kucing ini. Ya apa ini? Maju apa mundur? Kata satu orang, kono ini Kanjeng Nabi cuk mudun. Ya tapi jelas-jelas menang lo mundur kabeh lo melayu kabeh, masih om melayu. Wah, kon iki ngomong apa ae Mundur, turun. Ambil hamparan sana, turun mereka. Rasulullah kaget, lho kok mudun? Ketika mereka ditahan, Khalid bin Walid pandai. Du, mudun nih, tepak. Beliau langsung mengatakan, eh umat, kita lewat belakang. Dilewatkan belakang gunung mesti nih nek ono untu 70 niku dipanai. Gak bisa lewat belakang. Tapi karena kosong yang satu dua orang itu dipanah dan meninggal, kemudian melewat lewat belakang. Islam umat Islam diserbu dari dua sisi, depan belakang. Dalam riwayat sirah disebutkan saking bingungi, sahabat ya sahabat itu sampai paten-patenan. Pedang dengan pedang. Yang kedua, mereka membuat isu teriak dengan berkata mata Muhammad mata Muhammad kanjeng Nabi pun seto kanjeng Nabi seto Mati Nabi Muhammad sudah mati, tambah don umat Islam, kalah. Coba lihat, apa sebabnya kalah? Gak nurut baik kanjeng Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi kemenangan di waktu perang badar bisa juga memberi kemenangan di perang Uhud. Tapi kali ini Allah nggak ingin memberi kemenangan. Kenapa? Pelajaran buat kita umat Nabi Muhammad. Weh umatnya kanjeng Nabi, nek panjenengan boten nurut ambek kanjeng Nabi demi Allah sal kalian akan kalah ilmumu tinggi materimu banyak hartamu melimpah kekuatanmu besar kalah lek nurut kanjeng Nabi tapi ketika perang badar mereka nggak punya apa-apa menang nurut ambek kanjeng Nabi eh para pemuda kalau kita umat Islam mau wibawa kita umat Islam mau maju mau disegani dan ditakuti nusir nusirtu masih masirata syahrin kata Rasulullah umatku umat yang disegani jarak seribu atau satu bulan pun orang takut tiada lain caranya taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Muhammad nek sarek nom-nom niki lu seneng mbek pemain bal-balan mbek Kanjeng Nabi kepet wis nek seneng ambek artis sampai Kanjeng Nabi lemah kalian gak mungkin menang percaya mbek aku Islam ini kalah karena apa? Ekonomi dikuasai mereka. Keliru. Di perang Badar, ekonomi dikuasai mereka. Menang Nabi Muhammad. Tapi kalian sudah mulai lupa dengan sunnah Nabi Muhammad. Endi siwakmu. Endi ridakmu. Endi sorbanmu, Mana sunnah Nabimu? Ngombe ngadek iku. Eh? Turus gak ngadep kiblat. Wudhu ya enggak, sholat jamaah ditinggal kepingin menang, gak bakalan menang. Makanya orang Yahudi itu berkata, saya nggak takut nuklir, bom digawe bom Islam gak wedi. Sing tak wedeni nek wis umat Islam sembahyang jamaah kayak sembahyang Jumat. Lima waktu ini niku sing tak wedeni. Kenapa? Hati mereka penuh mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Coba diajarkan oleh Rasulullah. Setelah itu akhirnya sahabat mengambil pelajaran, gak ada kemenangan kecuali bagi yang nurut sama Rasulullah kemenangan pun demi kemenangan sampai meninggalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diteruskan kemenangan itu oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sampai yang namanya kerajaan terbesar dunia, Persi itu pun direbut, tiada lain karena cinta kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad. Ketika menang, Sayyidina Umar itu dikai jubah hanyar, masuk ke istana besar Persia Nek zaman saat ini mungkin Amerika no paling gede. Kemudian masuk, wah gagah. nak Umar dengan jubahnya baru maju. Kemudian beliau mundur lagi diambil jubahnya sing bolong petang puluh bolong jahitan. Ditinggal no sing nganyar. Kemudian loh, Umar kelambimu cok ngisi-ngisi ini toh menang bek Persi gak kelambi kayak gini loh. Podo mek mlebu mall mek sarungan mek cekak maneh nggih. Malu kita ini umat yang sangat agung bisa memenangkan kepada mereka. Beliau berkata, "Nahnu qaumun." Kita ini adalah kaum yang mulia dengan Islam. Wa innibtaghaina. Kalau kami menginginkan izzah ghairu dzalik, apabila kemungki apa kemuliaan selain daripada kemuliaan Islam, cinta kepada Allah dan Rasulnya, kita pasti akan kalah kita pasti akan hancur. Kita pasti akan hina. Kita mulia karena Islam, kita mulia karena Allah dan Nabi-Nya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Menang sampai para sahabat-sahabat hampir seluruh dunia dikuasai, tiga perempat dunia. Runtuhnya Islam mulai berkurangnya. Karena apa? Idza abdomat ummati dunya katakan jung Nabi zahabat minhu haibatuddin Nek wis umatku kedanan donya. Nggih, nek dijak majelisan sik enteni kontere durung tutup. Nek dijak maulitan sik eman rong jam, nek dodolan pulsa untung petang boleh niku. Dunia yang dipikirkan daripada akhirat agama gak ono nilainya. Din niku wonten-wonten haibai. Coba lihat para sahabat, mereka lebih cinta Allah dan Rasulnya dari segala-galanya sampai wonten riwayat Saking mulianya di sana menang, di sana menang, di sana menang sampai di zaman Sayyidina Khalid bin Walid. Beliau masuk ke Romawi. Ingoten, Berangkat dengan para sahabatnya, tanya bir piro jumlahnya dihitung. Telung ewu. Nek telung ewu enggak usah ewu cukup. Bayang no, mungsu telung ewu ini enggak usah ewu cukup. Nah arah saya kira tawuran lah gak, ah, piro di kuno telung puluh, Ayo lek wani, kowe pira 30, aku 10 ae gak nih. Tapi mereka sahabat Nabi pira niku 30, enggak usah wae cukup. Bawa seribu. Rupane hitungane keliru. tiga ribu itu yang kelihatan, yang sembunyi tujuh ribu. Begitu wong 3000 diparani, metu sing 7000. Luh. Sik sik sik, musyawarah sik iki. Nih, mangkane wong NU ini lah seneng musyawarah, itibaan bi Khalid bin Walid gini sik-sik musyawarah musyawarah iki jumlahnya akeh lagi 3000 tandangi nek sepuluh ya ketam rek eh. ada masukan saya apa mundur mundur ngalup sojo edan-edanan kon siji 1000 mbek 10000 menang teko endi kemudian yang lainnya saya tunggu dulu tahan sambil minta bantuan Sayyidina Umar kita salah hitungan. Mundur, ya apa carane diundur. Nggak usah pulang, jangan maju juga. Ya, lumayan nih. Yang terakhir, modelnya Ariduan di sini terakhir. Apa? Takis. Sikat. Lulu lulu si si si Iki Arema iki. Ongis nade. si si entah entenono. Ojo ke kan, nih iki polewu, Ya Khalid, Nggih. Kita ini perang mau apa? Asyhadah, mati syahid. Dan mati syahid ya pasti ki 10.000 mung 1000. Nek 3000 kita menang, nek 10.000 lah iku kita mati syahid. Jare saya Khalid tepak nih. Cocok mbek sing ini aku. Berangkat. Tapi Khalid bin Walid pinter, bismillah. Ngapa? Tandangi wis takbir, bismillah, dungo, minta sama Allah semuanya taktiknya pinter sih Khalid. Ayo apa? Ayo perangkat. Kita jaminan ini jeng Nabi, nusir tu bi rabbi, masih 10.000 gak mundur. Terus caranya apa? Taktik peperangan dirubah. Ya apa? Kita jalan, mereka akan menghitung satu dengan yang lainnya, jaraknya dijauhkan, pedangnya di gesek sana gesek sini sampai yang namanya debu terangkat hingga seribu kayak sepuluh ribu yang kelihatan jalan wur wur mbek dhewe pedange dingenekno. Wong Romawi bingung lho lho lho. Iki jare saya rek. Gak mungkin saya 1000 sakmene ini nih, Takut mereka. Ketika takut maju. Lho bayangno, saya mbek 10000. Mungkin lah sing gempur 10000 niki mboten sing 1000 gempur 10000. Digempur ribu tadi sama seribu, Mereka tidak bisa ngitung di belakang debu Sahabat itu sampai lari sana lari sini cuma mau ngangkat debu. Ayo wis. Kemudian ketika setelah itu mereka takut mulai peperangan, perang. Karena jumlah mereka sedikit, Sayyidina Khalid pun sampai ke beliau itu helmnya kena pukul, jatuh. Ketika jatuh beliau ambil helm tersebut cepet-cepetan. Kemudian diambil helm dipasang mana, perang mana, terus seperti itu helme lugur maneh dicupuk mana jadi sahabat cek kedanen helm si Khalid. Ya. si osahe dolan helm ake akeh. 50.000 lho milio. Ya. Kemudian perang, setelah perang subhanallah 10.000 mundur. 10.000 mundur musyawarah ya apa? Diuber apa gak? Ya? Kata Yesus Yesus Yesus. Ojo nemen-nemen po, dikek yati karo gorong pelo sampai ini Wis iki untung selamat awal dewi iki, sejarno mlayu wis. Akhirnya lari mereka menang. Satu samannya beliau berkata, Khalid, kenapa ketika aku lihat beberapa kali helmmu jatuh kau selalu ambil? Beliau menjawab, dibuka helm ini. Ono kopiai. Kopiai itu ada beberapa helai rambut Rasulullah. Kalau bukan sang kekasihku ini yang ada di kepalaku, yang selalu aku ingat untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, nggak akan datang semua kemenangan. Khalid bin Walid mengambil jimat dari rambutnya Rasulullah. Nek ono sing gak gelem jimat, celukno Khalid bin Walid. Cek tebas gulune wong iku. Beliau mengatakan rambut ini loh barokahnya. Dilihat di situ oleh sahabat, subhanallah. Ada kofiahnya Rasul dan ada bekas beberapa helai rambut Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Menang, membawa kemenangan umat Islam. Gak tahu kalah. Pokoknya oleh umat Islam niki cinta sampai Kanjeng Nabi, ngidolak no Kanjeng Nabi. Nek majelis Ar-Ridwan betul-betul mencintai, mengidolakan, mensatukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau jamin bahkan bakal seneng dunia seneng akhirat. Tapi lek seneng dunia, fal billah orang-orang ahli dunia kita kalah. us pasti. Makanya ini ku majelis-majelis seperti ini nek bendera digawa pas wayahe konvoi niat kayak Khalid bin Walid ngono lho. I'la kalimatillah. Tapi sing hati-hati dieling mbek Habib Ali niku sing akhlak. Kanjeng Nabi niku ndidik anak buahe Kanjeng Nabi mendidik para sahabatnya dengan akhlak. Ojo terus nggawa bendera untuk montore wong dingenekno. Iki mungsuhe Kanjeng Nabi, mungsuh dalam selimut iki. Sing aturan, sing akhlak, Ojo ngebel-ngebeli wong. Assalamualaikum mbek mesem. Nggih. dan nggih ngoten niku wong ini ku niate dakwah. Kita tunjukkan nek kon memang seneng ambek timmu, kon seneng ambek bolomu, kon seneng ambek negaramu, aku seneng ambek nabiku Muhammad. Kita bawa bendera Ridwan dengan niat bukan cuma majelisnya tapi ini majelis Rasulullah. Majelis Kanjeng Nabi Muhammad kula pengidola Rasulullah kula kepengin syafaat kanjeng Nabi Muhammad bangga dengan akhlak yang dibawa saya pemuda yang tidak terlalaikan dengan dunia saya pemuda yang tidak tergiur dengan dunia kami pemuda pencinta Rasulullah loh kayak sahabat nih mau maka jumlah kalian nggak perlu banyak satu saya cukup Nek seperti ini ada di dada kita, gak usah kakek majelis itu. Satu saya cukup. Nopo saya, sewu, nopo meneh sepuluh Kalau sudah kita punya keagungan dan kemuliaan, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Monggo, ayo. Majelis-majelis ini hadiri dengan niat jihad sebagaimana para sahabat Nabi Muhammad. Jihad sebagaimana Sayyidina Abu Bakar. Jihad sebagaimana Sayyidatuna Asma. Jihad sebagaimana Sayyidina Ali yang mempunyai peran dalam hijrah Nabi Muhammad hingga Islam jaya sampai di negeri kita berkat hijrah ya kanjeng Nabi Muhammad maka itu kita sekarang ini memperingati Muharram hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu Alaihi monggo para hadirin ayo dipupuk rasa cinta kita kepada beliau tambah cinta tambah akhlak saya tambah budi pekertinya mulia insya Allah kita termasuk orang-orang yang masuk Diwan Mahbubin golongan album para orang yang dicintai Rasulullah. Mugi-mugi nami kulolan panjenengan kecatet teng album Kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya rabbal dan kita doakan Habib Bagir yang sekarang lagi beliau nggak enak badan semoga diberi kesehatan Habib Abdul Ghadir yang lagi dalam perjalanan diberikan kemudahan lan para habaib para alim ulama para kiai mugi-mugi diparingi kesehatan sakit bimbing kula panjenengan sedoyo menambah cinta dumateng Gusti Allah lan Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.